alama Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala yang tidak asing lagi bagaimana kedudukan beliau dalam ilmu bagaimana penjelasan-penjelasan beliau tentang masalah yang berhubungan dengan kajian nufus, terapi untuk mengobati penyakit hati, bagaimana penjelasan-penjelasan beliau dalam masalah-masalah akidah termasuk masalah-masalah fikih, buku-buku yang beliau sangat yang sangat bermanfaat, yang mana di antaranya kita yang akan kita kaji ini insya Allah, sebagaimana kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa atau kitab yang berhubungan dengan masalah akhlak yang tentu saja ini sangat dibutuhkan oleh seorang muslim yang menginginkan kebaikan dalam agamanya yang menginginkan kesempurnaan dalam imannya <clears throat> maka kita menjawab jawa adalah termasuk kitab yang agung yang ditulis dalam bab ini oleh karena itu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan memahami dan mengkaji kitab ini dengan sebaik-baiknya yang kemudian memberikan manfaat kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat yang dengannya kita bisa merubah kondisi hati kita menjadi menjadi lebih baik. Ayo alhamdulillah. Kajian tentang kajian nufus <clears throat> yang akan kita bahas dalam kitab ini ada wa jawab penyakit dan obatnya ada dau jawab penyakit dan obatnya. Yang sudah pernah terangkan juga bahwa kitab ini juga dikenal dengan istilah al-jawab di dengan alam yang jawab syafi. Al-jawab kafi jawaban yang memuaskan bagi orang yang bertanya tentang pengobatan yang mencukupi ini dua judul yang dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan kitab ini yang paling sering digunakan di antaranya, di antara keduanya adalah judul yang tergantung dalam kitab ini yang ditafsir oleh Syekh Ali Hasan yaitu ada buat jawab. Inilah judul yang paling banyak diucapkan oleh para ulama dan tidak bertentangan dengan judul yang kedua yang saya sebutkan tadi karena Bimbingan kedua tersebut menjelaskan tentang mazmun ya, kandungan daripada kita tersebut. Jadi judul yang kedua itu sangat panjang ya itu biasanya menjelaskan ini memberi judul dengan tema. Sementara judul aslinya adalah ada wa jawa dan ini biasa terjadi di kalangan para ulama. Jadi keduanya adalah satu kitab. Jadi kalau ada di antara para ulama atau di antara para penulis yang penulis eh, kitab-kitabnya para ulama ada yang mengatakan bahwa ini adalah dua kitab yang berbeda, maka itu adalah adalah kekeliruan. Nah, menurut bila pembahasan mengenai penyakit hati dan obatnya, mengenai kesucian jiwa sudah kita ketahui memiliki kedudukan yang sangat agung dan tinggi dalam Islam. Bahkan ini merupakan tujuan diutusnya para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Kita ketahui bersama dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan tentang tujuan diutusnya para nabi alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." sebagaimana kami utus kepada kalian seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang tugasnya atau yang kewajiban beliau adalah yaitu alaikum ini membacakan kepada kalian ayat-ayat kami wa yuzakikum dan mensucikan jiwa-jiwa kalian membersihkan hati-hati kalian wa yu'allimukumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan al-hikmah yaitu sunnah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun dan mengajarkan kepada kalian apa yang sebelumnya belum kalian ketahui. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kerja nufus itu merupakan perkara yang paling pokok dalam Islam. Karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna. Bisa kita tempatkan dalam hati kita jika tanpa tazkiyatun nubus. Hati yang dipenuhi dengan kotoran tidak akan mungkin dimasuki dengan keikhlasan secara sempurna. Ingat, kaidah yang anak pernah sebutkan dalam pengajian, Ibnu Qayyim pernah menyebutkan satu kaidah dalam kitabnya Al-Fawaid, "Anna mahallal wahid la yajtami'u fihi rijal." Pada tempat yang satu tidak akan terkumpul dua hal yang bertentangan, yang paling utama adalah hati manusia. Tauhid yang demikian agung, keikhlasan yang demikian tinggi kedudukannya dalam Islam tidak akan mungkin masuk ke dalam hati manusia kalau hati manusia dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Kalau hati manusia dipenuhi dengan ambisi terhadap dunia dan kecintaan terhadap syahwat yang berlebihan tidak akan mau tauhid berkumpul atau menetap di dalam hati yang demikian keadaannya. Maka oleh karena itu keikhlasan yang bisa masuk ke dalam hati seseorang manusia adalah kadarnya sejauh apa ini sesuai dengan besarnya tempat dalam hati manusia tersebut yang berhasil dibersihkannya dari kotoran-kotoran yang menghalangi masuknya kebaikan dalam hatinya. Oleh karena itu, ya Rasulullah, sekian nufus itu adalah perkara yang paling penting dalam Islam. Makanya saya katakan tadi kenapa Allah menyebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi dan banyak ayat yang semakna dengan ini. Dikatakan seluruh tugasnya para rasul yang utama adalah melakukan kegiatan nufus melalui ayat-ayat Al-Quran atau melalui ayat-ayat Allah dan sunnah yang mereka jelaskan kepada umatnya yang dengan itu mereka akan membersihkan hati mereka mengapa ini dijadikan tugas utama para rasul padahal sudah kita ketahui tugas utama para rasul adalah menyampaikan tauhid maka kedua hal ini tidak bertentangan karena tauhid itu sendiri untuk bisa dimasukkan dengan sempurna ke dalam hati manusia, maka hati manusia harus bersih dari segala penyakit-penyakit yang menghalangi maksudnya keikhlasan, maksudnya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap dan bersandar kepadanya dengan sempurna harus dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menghalanginya dari dalam dalam hati manusia. Inilah segi kenapa dikatakan Nabiyatul Mutluk itu tidak akan terpisahkan dengan tauhid. Dan inilah juga sebabnya mengapa manusia Mutluk itu ditafsirkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai takwa yang hakiki. Sebagai takwa yang hakiki Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, man zakaha." وقد خاب man dassaha maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan kefajiran keburukan dan jalan ketakwaan Pada Allah man zakkaha maka beruntunglah orang-orang yang mengusikan jiwanya dengan apa? Dengan jalan ketakwaan tadi. Dan sangat merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan jalan dengan jalan kefajiran tadi. Perhatikan di sini menyebutkan tasbihatul ruku itu dilakukan atau hakikatnya adalah takwa kepada Allah. Makanya dalam doa yang terkenal dalam Sahih Muslim, doa yang sangat ma'ruf dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu khairu man zakkaha. Ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan tersebut. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, engkau waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindungnya dan yang menjaganya serta memeliharanya. Maka oleh ya memilih ini semua mengatakan kepada kita bahwa istilah-istilah agung dalam agama ini, tauhid, tazkiyatul nufus dan takwa kepada Allah adalah apa itu istilah-istilah yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya semuanya saling melengkapi dan semuanya saling mempengaruhi yang untuk bisa memurnikan semua ini haruslah kita berusaha untuk melakukan tasfiyatul nufus dan mengupayakan pembersihan hati kita dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. Kemudian ayo ikhwatu kedua, Sisi lain yang menunjukkan agungnya pembahasan yang berhubungan dengan pengobatan penyakit hati seperti yang akan kita kasih dalam hadis ini, dalam ayat dalam buku ini, beserta syarat-syarat untuk bisa menyempurnakannya dalam diri kita. Sisi lain yang menunjukkan kemuliaan ini, yaitu hati manusia yang sangat lemah dan mudah berbolak-balik. Sesuatu yang sangat lemah dan mudah berbolak-balik membutuhkan penguat, membutuhkan peneguh, Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama hari Hasan. Rasulullah Shallallahu bersabda, "Lakal kubni Adam asyadu ilatan minal fitri sama abgalayana." Sungguh-sungguh hati manusia lebih mudah berkolak baliknya dibandingkan dengan air mendidih dalam panci. Hati manusia lebih mudah berkolak baliknya. Oleh karena itu hati yang demikian keadaannya, kalau dia tidak dikuatkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dikuatkan dengan ilmu yang bermanfaat, tidak diupayakan pengobatan yang akan memudahkannya untuk kuat dan bertahan, maka tentu saja akan menjadikan seorang itu binasa dan rusak agamanya dengan kerusakan yang ada pada pada hatinya. Juga sisi lain adalah Allah Sebab yang menunjukkan pentingnya membahas perkara-perkara yang berhubungan dengan penyakit hati dan obatnya adalah dikarenakan hati itu merupakan tempatnya takwa yang hakiki. Seperti yang saya terangkan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih yang kita kenal bersama riwayat Imam Muslim. At-taqwa hauna wa asyara ila sadrihi salasa marrat. Takwa itu terletak di sini dan beliau mengisyaratkan kepada menunjuk ke dalam dada beliau, ke dalam hati beliau sebanyak tiga kali. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, maka barang siapa yang memiliki pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, terhadap perintah dan larangan Allah, maka sungguh itu timbulnya dari ketakwaan yang terdapat dalam hati manusia. Ini mengabarkan kepada kita bahwa takwa itu letaknya dalam hati. Nah kalau sudah kita tahu hal ini, takwa itu letaknya dalam hati. Yang menjadi permasalahan dan timbul masalah di sini adalah hati manusia itu tidak ada yang bisa menggerakkannya dan bisa menguasainya mengarahkannya kepada kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara masalah hati itu di luar kekuasaan manusia. Di luar kemampuan manusia untuk bisa menggerakkan atau memaksanya atau mengarahkannya kepada arah tertentu kecuali orang-orang yang dimudahkan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsyarun." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Wa'lamu dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghalangi seseorang dari dari hatinya. Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa hati manusia itu di luar kekuasaan manusia untuk bisa menguasainya. Kalau badan manusia bisa kita gerakkan dalam artian bisa kita menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam hati. Sehingga orang-orang munafik, Allah bilang dari akan mengetahui menetapkan kebaikan yang seolah-olah mereka adalah orang muslim ternyata dalam hatinya tersimpan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini keadaan hati manusia. Yang nah, maka hati yang seperti ini keadaannya yang merupakan sumber takwa sementara tidak bisa kita kuasai maka kalau tidak kita berusaha untuk memperbaikinya maka dikhawatirkan dikhawatirkan nantinya suatu saat hati tersebut kemudian menjadi keras menjadi kaku yang kemudian setelah itu manusia sama sekali tidak bisa melakukan lagi kebaikan diakibatkan dari penyimpangannya yang menyebabkan hatinya benar-benar rusak dan hidayah pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala telah telah ditutup darinya. Inilah kondisi yang sangat yang sangat mengkhawatirkan. Inilah keadaan yang mengharuskan kita untuk segera berusaha untuk memperbaiki penyakit hati Jangan sampai menimpa kita apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik dalam Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin asfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan atau menghayati kandungan daripada Al-Quran atau memang dalam hati-hati mereka terdapat penutup terdapat kunci yang mengalami manfaat daripada Al-Quran ini orang-orang munafik. Ketika dibacakan di hadapan mereka ayat Al-Quran langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada manfaatnya. Padahal yang menyampaikannya adalah dai yang terbaik. Ini akibat dari apa? Akibat hati yang telah terkunci. Nauzubillah min Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sewaktu menyebutkan celaan terhadap Bani Israel Allah berfirman, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً Maka karena dikarenakan mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, untuk mengamalkan petunjuk yang diturunkannya kepada mereka, karena mereka melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini, Allah katakan la'annahu kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka itu menjadi kaku hati mereka menjadi mati disebabkan karena perbuatan maksiat dan berpaling dari dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh karena itu ayo billah sekali lagi perkara yang berhubungan dengan hati manusia ini adalah perkara yang paling penting untuk diperhatikan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yakni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa qala alaihimul amad qata qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka itu tunduk ketika mengingat Allah dan terhadap kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka berbuat atau mengikuti orang-orang ahli kita, ahli kita yang sebelum mereka yang ketika berlalu masa yang panjang sudah ada peringatan di hadapan mereka mereka tidak mengambil manfaat juga maka akibatnya apa Fakallah alaihimul amadu berlalu masa yang panjang terhadap mereka wakasat qulubuhum dan nanti mereka pun menjadi menjadi kaku menjadi mati dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik maka sekali lagi hati manusia cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa menguasainya oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'in min asabi asabi'ir rahman faqalbin wahidin yusarifu haitsu yaja. Sungguh hati-hati manusia semuanya terletak di antara dua jari dari jari dirinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi hendaknya kita takut karena kita tidak mengetahui kapan waktunya Allah Subhanahu wa taala akan tetap meneguhkan hati kita di atas keimanan dan kapan saatnya ketika seseorang berbuat maksiat naudzubillahi min dzalik ketika seseorang juga tidak mau mengambil pelajaran dari kebaikan yang Allah turunkan kepada mereka kemudian dengan pada waktu itu Allah menjadikan hatinya kemudian berpaling dari kebenaran atau bahkan dikunci mati naudzubillah min dzalik dan dengan itu seorang kemudian tidak tidak akan bisa mengamalkan lagi kebaikan dalam dirinya Nah, oleh karena itulah, inilah yang menjadikan pentingnya pembahasan masalah ini. Maka kita Asya'u wa Jawab ditulis khusus oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai jawaban dari pertanyaan seseorang yang menanyakan bagaimana cara mengobati penyakit hati manusia dan seperti biasa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala akan menjelaskan penjelasan ini dengan keterangan yang gamblang yang didekatkan pemahaman kita terhadap kenyataan yang ada dan bisa kita saksikan. Ini metode yang sangat bagus sekali untuk memudahkan manusia memahami. Seperti yang dipakai dalam Al-Quran. Jadi metode menjelaskan penyakit hati dengan mengumpamakannya dengan penyakit pada badan manusia yang bisa kita lihat dan tidak saksikan sendiri. Seperti metode yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, apa ini? Ya Bani Adam. Qad anzalna ilaikum libasan yuwari kawatikum warisha wa libasul taqwa dzalika khair. Wahai manusia, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat-aurat kalian dan sebagai perhiasan bagimu. Setelah itu Allah berfirman, "Walibasuk taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itu itulah yang lebih baik. Jadi perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menjelaskan pakaian hati dengan takwa itu adalah lebih baik, Allah mengumumkan dulu tentang apa yang biasa dilakukan oleh manusia secara zahir yaitu ketika mereka berpakaian untuk menutupi aurat, untuk menghiasi penampilan diri mereka, yang dengan ini mereka akan tampak tampak indah di mata manusia. Maka Allah ingatkan, ada yang tidak kelihatan, yang seperti itu juga perlu dilihat, dan perlu diindah, yaitu apa? Pakaian takwa dalam hati manusia. Jadi ini merupakan metode Al-Quran dalam menjelaskan hal-hal yang tidak nampak dengan ditingkatkan pemahamannya agar manusia mudah mudah untuk memahaminya. Juga seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah haji tentang kewajiban berbekal dalam haji. Kita tahu semua ayatnya terkenal. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi at-taqwa. Berbekallah kalian ketika melaksanakan ibadah haji. Dipersiapkan kendaraan yang baik, makan, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk persiapan masalah ini. Allah ingatkan karena ini persiapan yang nampak di mata manusia. Kemudian Allah sebutkan setelah itu, inna khairal خَيْرَ at-taqwa Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah adalah bekal ketakwaan. Artinya, sebagaimana kalian ketika melakukan perjalanan di dunia, melaksanakan ibadah haji dan yang lainnya, mengusahakan perbekalan yang cukup untuk perjalanan tersebut, Allah ingatkan maka jangan lupa bekal takwa untuk perjalanan di akhirat juga sangat sangat penting bagi manusia yang dengan ini manusia lebih mudah untuk memahami hal tersebut. Maka demikianlah Ibnu Qayyim rahimahullah taala akan menggunakan usul seperti ini dan banyak beliau gunakan dalam kitab-kitab beliau yang lainnya seperti kitab Ibnu Qayyim Miftah dan Sa'adah, Al-Wabil Qayyim maupun yang lainnya dengan cara pendekatan seperti ini memudahkan kita untuk memahaminya dan kita menerapkannya dalam dalam dalam diri kita dalam upaya untuk membersihkan hati kita agar kebaikan-kebaikan dalam agama ini, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita terapkan secara sempurna dalam dalam diri kita. Ini sebagai mukadimah kepada maghrib, kita siap-siap untuk sholat. Insya Allah kita akan teruskan dalam sholat maghrib dengan membaca kitab ini dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.